Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada penjabaran, penjelasan mengenai syarat-syarat hadis sahih dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya hadis sahih nam itu tidak sembarangan karena sahih ada dua jenis, sahih li dzati, sahih li ghairihi ada Adapun sahih dzatih penjabarannya sudah kita baca walaupun belum sempurna kita sempurnakan pada pertemuan kali ini insyaallah taala jika waktunya cukup dan memungkinkan. Nah, kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah halaman 18 cetakan ini, cetakan antum lihat sendiri ya. Nah, barakallahu fikum wasyudud. Nah, ini syudud termasuk apa? Termasuk enam sesuatu yang bisa menggagalkan sebuah hadis naik menjadi derajatnya sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau bisa dikatakan syudzud termasuk apa? Termasuk sesuatu yang membuat hadis itu tidak sahih. Nah, karena syarat-syarat hadis sahih adalah an yakuna ar-rawi apa? Nah, na'am an yakuna ar-rawi mausufan bil adalah wa an yakuna ar-rawi na'am mausufan tamid dhabt wa an yakuna as-sanadu muttasilan wa an yakuna as-sanadu Nam saliman minasyudzud ini sanad juga bisa perawi juga masuk di situ juga. Wa ayyakuna saliman al illah al-qadhihah. Kita lihat. Wasyudzudzu an yukhalif as-siqatu man huwa arjah minhu. Syuhud dikatakan ganjil. Nah, barakallahu fikum, itu manakala seorang perawi yang siqah itu menyelisihi perawi yang lebih siqah daripada dia. Kamu belum? Jadi perawi itu kan yang sikoh, ada yang ausak istilahnya gitu ya. Jadi ada yang sikoh, ada yang ausak. Nah, seorang perawi yang sikoh ini kalau menyelisih orang perawi yang lebih sikoh daripada dia, walaupun ini istilahnya ada juga nah penjelasan yang lebih baik daripada ini ya. Maksudnya itu tidak diharuskan lebih sikoh. Bahkan seorang perawi yang sikoh menyelisih sikoh sikoh yang lain masuk juga. Paham ya? Nah, jadi seorang perawi, satu orang perawi sikoh menyelisih sikoh sikoh yang lain. Paham ya? Otomatis yang banyak sikoh itu kan ausak. Paham ya? Karena banyaknya Nah, barakallahu fikum yang riwayatkan tadi. Nah, yang seperti itu itu nanti juga riwayatnya syadzah. Nah, gambaran globalnya sering antum dengar adalah mengenai apa? Mengenai ziyadahnya Zaidah bin Qudamah rahimahullah. Nah, barakallahu fikum itu mengenai digerakkan apa? Jari ketika tasyahud. Paham ya digerakkan gini itu ya. Nah, untuk mengusir setan itu ya. Syekh Al-Albani rahimahullah merajihkan, menguatkan bahasanya ziyadah. Nah, ziyadah sikah makbulah tambahan perawi yang sikoh itu makbulah diterima. Namun di sisi lain ternyata Zaidah bin Qudamah nah membawa ziyadah tersebut menyelisihi perawi yang sikoh-sikoh yang lainnya. Yang para perawi yang sikoh tersebut tidak membawa tambahan tersebut. Masuk dalam kategori apa? Na barakallahu fikum ini riwayatnya syadzah. Karena apa? Seorang perawi yang sikoh menyelisihi para perawi yang sikoh-sikoh yang lainnya lebih banyak. Apa maksudnya ya? Na barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekh Mukbil bin Hadil Wabi'i dan juga yang lainnya mendoaifkan riwayat tersebut. Jadi nggak perlu kalau nuding itu ketika tasyahud nggak perlu apa digerak-gerakkan. Cukup diamin aja. Kalau misalnya gemetaran gimana gemetaran? Itu lain lagi urusannya ya. Lain lagi urusannya ya maksudnya digerak-gerakkan ini yang teman tahu sendirilah. Semakin cepat ini semakin setannya semakin larinya semakin cepat katanya. Nah, barakallahu fiikum yang jelas. Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah ziyadah syadzah. Ziyadahnya ganjil. Syadzah biha zaidah bin Qudamah rahimahullah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum habibakumullah. Kalau mau lihat panjang lebarnya penjelasan tersebut bisa dilihat dalam Fathul Alam karya Syekh Muhammad bin Hizam habibullah taala. Syarah terhadap Bulughul Maram, penjelasan terhadap hadis-hadis Bulughul Maram. Imma bikamalil adalah, imma sebabnya. Na'am barakallahu fikum. Sebuah hadis dikatakan syuzud atau memiliki keganjilan bikamanil adalah maksudnya apa maksudnya penyelisihan tersebut menyelisih dari sisi kesempurnaan sifat adalah si perawi yang sikoh ini menyelisih para perawi yang apa yang lebih sikoh daripada dia ima dari siapa sempurnanya adalah karena al adalah sudah kita lewati ya yang apa yang mustaqim sirah yang agamanya itu lurus dalam artian jalan hidupnya lurus eh, dan bisa menjaga muruahnya. Eh, seseorang dikatakan mustaqim mustaqimus sirah jalan hidupnya lurus atau dia bisa menjaga agama serta muruahnya adalah apa kemarin alladzi apa alladzi yastanibu 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-saghair yaitu seorang yang apa seorang perawi yang tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil dan perawi yang senantiasa menjauhkan diri dari dosa dosa besar bukan perawi yang maksum itu enggak ada eh, yang maksum enggak punya dosa sama sekali itu definisinya keliru na'am Autanul bakti atau dia menyelisih dari sisi ini. Jadi seorang perawi yang sikoh ini menyelisih para perawi yang lebih sikoh daripada dia dari sisi apa? Sempurnanya hafalan. Ya, eh, tamamud Jadi kekuatan hafalnya sempurna. Wa kasratul adat atau banyaknya perawi-perawi sikoh yang lainnya. Sikoh ini perawi yang sikoh ini membawa sebuah tambahan riwayat misalkan. Eh, tapi ternyata menyelisih sikoh-sikoh yang lain gitu loh, yang lebih banyak daripada dia. maksudnya ya? kasusnya seperti yang kita lewati tadi masalah apa? menggerakkan jari tadi itu. Naam. Au mulazamatul marwi anhu atau na barakallahu fikum nam seorang perawi yang sikah ini menyelisih apa? menyelisih para perawi yang sikah yang lainnya sebabnya karena apa? karena na barakallahu fikum banyaknya mulazamannya dia terhadap guru. Jadi seorang perawi yang sikah meriwayatkan dari satu orang guru Ternyata perawi yang sikoh yang lainnya juga satu guru, tapi lebih lama dia duduknya di situ. Paham ya? Kan terkadang kalau yang lebih lama duduk dengan gurunya itu mungkin membawa bisa membawa bisa dikatakan membawa ilmu yang lebih banyak daripada yang perawi yang sikoh tadi yang mungkin duduknya cuma sebentar itu istilahnya. Apa maksudnya ya? Awalah dari atau yang semisal dengan itu. Kita ambil satu. Misalnya contohnya hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudhu'in Nabi sallallahu alaihi Hadisnya Abdullah bin Zaid berkaitan masalah sifat wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi bahwasanya Rasulullah perhatikan baik-baik ya di dalam hadis Abdullah bin Zaid Rasulullah mengusap nam kepalanya dengan air bukan sisa air tangannya jadi ngambil lagi air gitu loh gini kalau kita wudhu kan biasanya na'am barakallahu fikum hafizakumullah na'am kalau misalkan pakai bejana itu kan biasanya kalau misalkan eh, langsungan kan bisa. Nah, ini disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah Nama sahabi ra'sihi masnai mengusap kepalanya itu dengan air ghairil fadliyati, bukan air sisa tangannya. Paham ya? Karena pendapat yang sahih boleh menggunakan boleh berwuduk dengan air sisa itu boleh. Sisa wuduk maksudnya ya. Misalkan embernya besar, kita wuduk sini bertiga berempat. Pertama satu orang dulu sisa. Asal sisanya kan otomatis air sisa itu kan otomatis kita wuduk juga ada yang beralat percetakan ke situ airnya, itu enggak masalah. Boleh. Nah, barakallahu fikum walaupun sebagian orang-orang naam eh ahlu bidah wad mengatakan enggak boleh. Eh, itu namanya air musta'mal, air sudah digunakan enggak bisa. Padahal banyak hadis yang menjelaskan bahasanya diperbolehkan. Bahkan terkadang Rasulullah wudu bersama siapa? Wudu bersama siapa Rasulullah? Sama Aisyah eh, dan juga yang lainnya. Yang jelas menunjukkan bahwasannya boleh kita wudu dengan air sisa wudu yang lainnya. Nah, kita lihat faqat rawahu Muslimun hadzal lafdi dan sungguh Imam Muslim telah meriwayatkan dengan lafaz ini min tariqi Ibnu Wahab. Nah, dari jalannya atau jalurnya Ibnu Wahab. Ibnu Wahab siapa namanya? Abdullah bin Wahab ya. Na'am barakallahu fikum Al-Munabbih bukan? Wallahu alam ya. Nah, mungkin ada ya. Warahul Baihaqi min tariqihi aidan bil lafdi dan juga ternyata lafaz ini Diriwayatkan Imam Baihaqi juga dengan jalurnya, jalurnya Abdullah bin Wahab tadi, di dengan lafaz annahu akhadha li udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu lil ra'sih. Nah, di dalam riwayat yang lain juga melalui jalannya Abdullah bin Wahab ya Imam Muslim tadi menyebutkan dalam sahihnya melalui jalurnya siapa? Abdullah bin Wahab. Al-Imam Al-Baihaqi juga melalui jalurnya Abdullah Wahab menyebutkan dengan lafaz bahwasanya Rasulullah itu mengambil air Nah, untuk telinganya, paham ya? Nah, barakallahu fikum bukan air yang digunakan untuk kepalanya. Jadi kepala gini loh. Itu loh. Contohnya gitu contohnya. Enggak langsungan. Jadi untuk kepala sendiri ambil air lagi baru untuk gini. Paham ya? Nah, itu bisa masih dikatakan masih mending ya. Kalau orang awam enggak gitu orang awam ya. Orang awam kan gini. Gini. Dan itu Ya kita yang nyaksikan, jangan antum nyaksikan atau enggak enggak tahu ya, antum lihat aja kalau enggak percaya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu Allah musta'an kita lihat. Nah, jadi ini terkesan bahwasanya Rasulullah ketika mengusap kepalanya mengambil airnya dua kali istilahnya gitu ya. Air untuk kepala sendiri, air untuk telinga sendiri. Nah, kita lihat bagaimana riwayatnya. Wa riwayatul Baihaqi syadzah. Riwayat Baihaqi itu itu syadzah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum syadzah ganjil li'anna rawihi dikatakan perawinya an ibnu wahab bin Siqah karena perawi yang yang mengambil dari jalurnya Abdul bin Wahab itu Siqah perawinya lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsar minhu akan tapi perawi yang Siqah tersebut menyelisih para perawi Siqah yang lain yang lebih banyak daripada dia paham ya jadi para perawi yang lain yang lebih banyak itu tidak membawa tambahan itu gitu loh paham ya tidak membawa riwayat tersebut haitsu rawahu jama'atun an ibnu wahab bin lafdhi riwayat muslim dari sisi atau dikarenakan sekelompok dari kalangan jamaah para perawi itu mengambil atau mengambil dari jalurnya Abdul Wahab dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Muslim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, karena istilahnya enggak masalah kan? Enggak masalah kalau misalnya ngambil air sendiri kemudian tapi kan satu jalur, kepala plus apa? telinganya. Enggak masalah kan? Kalau misalkan air sisa itu masih ada sisa enggak masalah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi yang yang syadah itu yang tadi itu Dipisahkan kepala sendiri, telinga sendiri gitu loh. Nah, Wa alaihi fa riwayatul Baihaqi ghair sahihah. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka riwayatnya Al-Baihaqi tidak benar. Wa in kana ruwatuha thiqatun walaupun para perawinya na'am barakallahu fikum thiqah-thiqah li adami salamatiha sudut Dikarenakan tidak selamatnya dari dari syudzud. Maksudnya perawi yang thiqah tersebut menyelisih